takdir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan sunnah. Pembahasan malam ini dengan judul Kaifa Boharatul Bidah. Bagaimana munculnya bidah dan munculnya kesesatan. Wati iman rahimahumullah tidak diragukan lagi bahwa fitnah yang paling besar yang akan menimpa kepada umat ini adalah fitnah kesubuhan fitnah yang akan menimpa kepada umat ini dan akan menggoncang umat ini adalah fitnah syubhat. Kemudian setelahnya adalah fitnah syahwat. yaitu fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Waduhuru al-bidah min alamati as-sa'ah dan munculnya bidah termasuk ciri dekatnya hari kiamat sebagaimana dinyatakan dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa hal mim ba'di البشر من خير قال نعم وفيه دخان قال وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي Apakah setelah masa kebaikan akan datang masa kejelekan? Setelah masa kejelekan akan datang masa kebaikan, iya. Akan tetapi ada kabutnya ada subhatnya. Rasul menjelaskan kaum yastanuna bi ghairi sunnati wa yamduna bi haji yaitu munculnya orang-orang yang mengambil suri tauladan bukan dariku dan mengambil petunjuk bukan dariku ini diantara fitnah yang akan menimpa kepada umat ini. Kemudian kita akan jelaskan sedikit bagaimana munculnya bidah dan apa di antara sebab-sebab munculnya bidah. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang membahas tentang bidah bahwa munculnya bidah itu ada marhalah, ada tingkatan. Dan bida sesuatu yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan peringatan yang sangat banyak. Bahkan para ulama juga menjelaskan hal itu dengan penjelasan yang sangat panjang lebar seperti Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang langkah-langkah syaitan menggelincirkan manusia maka bidah disebutkan dalam tingkatan yang kedua setelah syaitan laknatullah berusaha menggelincirkan orang kepada kekuburan maka jika tidak mampu menyeret manusia kepada kekufuran setan berusaha menyeret manusia terhadap fitnah kemudian setelah itu baru kepada perkara maksiat ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa bid'ah lebih dicintai oleh syaitan ketimbang maksiat. Iwati iman rahimakumullah kita akan sebutkan saja secara mudah bagaimana munculnya bid'ah. Bid'ah yang pertama muncul dan timbul adalah at-ta'nu fi ashabi Rasulullah yaitu timbulnya satu kelompok yang mencacati para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah fitnah yang pertama yaitu fitnatul khawarij. Fitnahnya orang-orang khawarij. Di mana orang-orang khawarij mengkufurkan sejumlah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian diikuti oleh orang-orang Rafidah setelah Kita akan jelaskan nanti. Maka fitnah yang pertama dan bid'ah yang pertama adalah at-ta'nu binnas. Bahwa at-ta'nu fi afdhalin nas yaitu timbulnya satu kelompok yang mereka mencacati para sahabat Allah taala anhum. Manusia yang paling afdol setelah para nabi yaitu Abu Bakar, Umar, Usman Dan mereka juga membicarakan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah mereka muncul bidah yang pertama itu yang berkaitan dengan bidah khawarij maka muncul bidah yang kedua adalah at-ta'nu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kuruj man idda'a binubuwah yaitu munculnya orang-orang yang mengklaim jadi nabi yaitu munculnya orang-orang yang menjadi nabi seperti Muslimatul Al-Kadab dan ini yang diingatkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya titik ummati kadzabuna dajjaluna kulluhum yad'un nubuwah akan datang kepada umatku para pendusta dajjal yang mereka semuanya mengaku jadi nabi. ini juga diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini langkah-langkah syaitan menggelincirkan orang-orang yang beriman. Kemudian setan laknatullah menggelincirkan lagi manusia orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus maka timbulah bidah yang ketiga adalah at-ta'nu billah ay at fi ilmillah maka timbulah bid'ah yang ketiga yaitu mencacati Allah Ta'ala Al-Kalamu berbicara tentang Allah Ta'ala dan bid'ah yang pertama adalah al qanu Bi'ilmillah yaitu timbulnya satu kelompok yang menyatakan dan membicarakan tentang ilmu Allah Ta'ala yaitu munculnya orang-orang Gulatul Qadariyah mereka yang mengingkari ilmu Allah Ta'ala yang berawal dari seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani mereka mengatakan al-amru pertaranya bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui perkara kecuali setelah terjadinya ini munculnya orang-orang pengingkar terhadap ilmu Allah Ta'ala kemudian semakin jauh mereka berbicara tentang at-ta'nu fidatillah at-ta'nu fillah mencacati Allah taala tentang zatnya itu munculnya orang-orang yang membicarakan dan mengingkari tentang nama dan sifat Allah taala itu munculnya orang-orang pengikut Jahab bin Sopuan. mereka mengingkari tentang ilmu Allah Ta'ala mengingkari tentang nama dan sifat Allah Ta'ala jadi sini langkah syaitan laknatullah dalam menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus kemudian ikhwan iman rahimahullah maka mula-mula adalah al-kalam fil bahwa penyimpangan itu berawal perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah munculnya penyimpangan-penyimpangan kemudian setelah itu muncullah bidah setelah itu yang berkaitan dengan bidah amaliyah berkaitan dengan bidah amaliyah ketika munculnya sufiah orang-orang sufi yaitu ketika Islam tersebar ke negara-negara di dunia dan diterjemahkan buku-buku dari buku-buku filsafat Yunani masuk kepada ajaran Islam maka timbullah bidah-bidah amaliyah dan menyatulah ajaran Syiah dengan ajaran orang-orang Sufi maka di situ timbullah berbagai bentuk bid'ah-bid'ah amaliyah. Bid'ah-bid'ah amaliyah. Kemudian bid'ah ini dinyatakan oleh Rasul tamu dua alam sama tamu bahar bahwa fitnah kesesatan ini muncul dan berkembang bagaikan gelombang lautan. Nah ini yang diwanti-wanti dan diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah yang akan menimpa kepada umat ini. Nah, kita akan jelaskan tentang bidah yang pertama yaitu fitnah khawarij. Fitnah khawarij, man kumul khawarij, siapa mereka adalah khawarij. Kita akan bahas secara singkat saja. Yang pertama, Bidang yang pertama muncul disebutkan oleh para ulama adalah bid'ah al khawarij bid'ah munculnya orang-orang khawarij kapan munculnya pemikiran khawarij dinyatakan di dalam sejarah bahwa fitnah khawarij berasal dari seseorang yang bernama Abdul Huwaisirah terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan bonima setelah pulang dari perang Hunain dari perang Hunain di mana Rasul tidak memberikan bonima kepada orang-orang muhajir dan ansor tapi memberikan bonima kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Maka disebutkan dalam kisah hadis, Faja'a rajulun yuqalu Dzul Maka datanglah seseorang yang bernama Dzul Qaisirah dan berkata di hadapan para sahabat, yang mengatakan, "Wallahi demi Allah, ini pembagian tidak adil dan berkata di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan yang keji, "Iqdil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil." Adilah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak adil. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sayadil illam a'dil." siapa yang akan adil jika seandainya aku tidak adil? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu murka. Dan dia berkata, "Dan azribu unuqahu." Izinkan aku untuk menebas batang lehernya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sehingga dikisahkan tentang akan datangnya fitnah orang ini. Dan Rasul menyatakan di akhir cerita yang memerintahkan orang ini dibunuh. Tapi sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala tidak didapatkan orang ini. Maka Rasul mengatakan akan datang dari orang ini adalah fitnah yang sangat besar dan akan datang dari arah orang ini fitnah yang dimaksud disitulah fitnah khawarij. Kemudian fitnah khawarij ini muncul setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena memang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah disinyalir tentang akan timbulnya fitnah setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan Umar pernah berkata, "Man minkum yadri al-fitnah allati akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam." Siapa di antara kamu yang mengetahui fitnah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Hudzaifah ana fitnatu rajul fi malihi wa ahlihi wa jiranihi tuqaddiru as-salatu wa shadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kata Hudzaifah aku, wahai Umar, yaitu fitnah seseorang dari keluarganya, harta dan tetangganya yang bisa dihapus dengan sholat, sodako dan amar ma'ruf nahi Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Laisa an hadhihi an as'alu, walakin al-fitna allati tamuju kama yamuju bahar." Bukan ini yang aku tanyakan fitnah, tapi fitnah yang seperti gelombang lautan. Apalah? Anas, wabainaha bainaha kabar. Aku pun tahu kata Hudzaifah dan di antaramu dan di antara fitnah itu ada fitunya. Qala hatuk tahu an tuksa. Tuksa tidak tuk tahu abada. Kata Umar, apakah pintunya dibuka atau dihancurkan, didobrak? Kata Hudzaifah, didobrak ya dikatakan seorang rawi apakah Umar tahu bahwasanya dia pintunya maka Hudzaifah mengatakan sungguh dia mengetahui dan itu isyarat bahwa Umar akan terbunuh dan pintu fitnah akan terbuka maka ketika Umar terbunuh radhiyallahu taala anhu maka terbukalah fitnah ketika Utsman sebagai Amirul Mukminin maka timbullah orang-orang pewaris menimbulkan fitnah di mana ciri orang-orang pewaris adalah subul amirul mu'minin wa su'udani ala amirul mu'minin wa yakni su'udan wa fitnah maka orang-orang pewaris muncul ketika Utsman sebagai khalifah ketika Utsman sebagai khalifah di mana menyebarkan fitnah, berbagai fitnah, berbagai tuduhan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang pada waktu ini bukan makomnya untuk menjelaskan fitnah dan jawaban kepada fitnah di masa Utsman bin Affan. Yang ringkas katanya bahwasanya orang-orang Khawarij mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala dan mereka mampu mengumpulkan ribuan orang yang pada waktu itu Ali bin Abi Thalib dan Hasan dan Husain menjaga rumah Utsman dan banyak para sahabat yang siap untuk menjadi penjaga Utsman dan meminta untuk melawan dan memerangi mereka tapi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu melarang para sahabat dan melarang Ali dan Hasan dan Husain dan memerintahkan membiarkan Utsman karena fitnah akan terjadi dan akan tertumpah darah kaum muslimin. Maka Utsman memerintahkan sabar kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka terbunuhlah Utsman dan yang membunuh Utsman adalah orang Khawarij. Yang membunuh Utsman adalah orang Khawarij. Kemudian membesarlah orang-orang kuaris dan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sebagai khalifah maka semakin besar dan mereka memisahkan diri di tempat yang namanya Haura setelah terjadinya takdim dengan Muawiyah. Demikianlah cerita orang Khawarij. Lalu kenapa mereka dinamakan Khawarij? Para ulama menyebutkan alasan orang Khawarij dinamakan dengan Khawarij yang pertama, li'annahum yakhrujuna 'anil jama'atil muslimin. Dikatakan khawarij karena mereka keluar dari jamaah kaum muslimin. Mereka memisahkan dalam kelompok tertentu. Oleh sebab itu setiap orang yang ataupun setiap jamaah yang memisahkan dari jamaah qad yutlaqu bismil khawarij di setiap orang yang memisahkan diri dari jamaatul muslimin itu memiliki sifat dari sifat khawari nubdah di nubdah bil khawari wa yusamma aidu bil khawari bi annahum yukhrijuna al muslimin min sahibin kabair an musammal iman an musammal islam mereka juga dinamakan khawarij karena mereka mengeluarkan orang mukmin dari nama Islam, orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar dari nama iman, dari nama Islam. Maka dengan itu mereka dinamakan dengan al-khawarij. Maka takfir sahibul kabair min simatil khawarij. Jadi di antara ciri orang khawarij adalah menghukumi pelaku dosa besar dengan apa? dengan kafir. mereka dinamakan khawarij. Wa yusama aidan bil kawari dan mereka juga dinamakan dengan kawari. Di anhum sam yani al guru an taatil kumaroh bismil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar syai'an la ala haqiqatihi mereka juga dinamakan dengan khawarij karena mereka mengatakan bahwa mengangkat senjata dan memberontak kepada imam Amirul Mukminin yang dianggap dolim olehnya itu dinamakan amar ma'ruf nahi nahi Oleh sebab itu mereka dinamakan al khawarij. Mereka dinamakan al khawarij. Walahumul asma dan mereka itu memiliki nama al ma'ruf ini dalam kalangan ulama menurut salam, ulama. Mereka dinamakan dengan khawarij dengan nama-nama yang tadi dan sebab-sebab yang tadi. Mereka juga dinamakan al-maruf, al-marif, al-marif minan din. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar Mereka dinamakan dengan al-marif. Wa yusamu aidan bil haruriyah mereka juga dinamakan dengan Haruriyah karena mereka bertempat di tempat yang namanya Hauro dan jamaah Khawarij juga dinamakan dengan Jamaatul Haruriyah. Mereka dinamakan dengan Haruri. Mereka juga dinamakan dengan Al-Mahsan karena mereka mengingkari tentang apa e, hukum tahkim antara Ali radhiyallahu taala dengan Muawiyah radhiyallahu taala mereka juga dinamakan dengan al-adalah karena mereka menamakan apa pengkafiran Ali dengan penamaan keadilan. Ini nama-nama mereka. Nama-nama mereka. Wa amma simatihim ay simatuhum wa amma simatuhum. Artinya ciri-ciri khusus khawarij. Jadi eh, fikrah khawarij, pokok-pokok fikrah khawarij. Pokok-pokok fikrah khawarij ajma' al-khawarij ala takfir sahibil kabair. Jadi di antara para pemikiran khawarij itu bersepakat mengkafirkan pelaku dosa besar. Wa annahum yaquluna anna sahibal kabair muqalladuna finnar. Mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar mereka adalah kekal di neraka. Wa ba'du jama'ah al-mawjudah di Indonesia qad pun yakni min atba fikratil khawarij dan banyak ya di negara ini yang mengikuti pemikiran fikrah khawarij dari segi mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kekal di neraka. Wa idun qawlu yunkiruna syafa'ah, yakni as li ahli kabair juga di antara ciri orang Khawarij, mereka yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar bahwasanya tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Mereka mengingkari syafaat di akhir sabat. Ya. Syafaat di akhir sabat. Ini fikrah al-Khawarij. Wa min fikratihim aidan annahum yaquluna al-imanu qawlun wa amalun yazidu wala Faqala ini idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu. Juga termasuk fikrah waris, pemikiran waris. mereka mengatakan iman ucapan dan perbuatan tapi bertambah dan tidak berkurang sehingga mereka mengeluarkan hadis-hadis yang palsu al imanu yazidu wa man naqasa faqad sabar iman bertambah barang siapa yang berkurang adalah kafir Barang siapa yang berkurang adalah kafir. Barang siapa yang berkurang adalah kafir. Ini di antara fitrah khawarij. Fitrah khawarij. Khawarij dalam pertama muncul itu tidak timbul bidah-bidah yang lain. Tapi khawarij hari ini qad yakunu khawarij wa ma'a dzalika asy'ari. Wa qad yakunu khawarij wa yani qadariyah ila akhir. dia pun khawarij wa Ada dzalika sufi. Adapun khawarij hari ini, walaupun khawarij dulu dikatakan oleh para ulama bahwa khawarij dulu itu hanya dalam fitrah. Ya. Beberapa fitrah yang tadi disebutkan, mereka tidak menyimpang dalam asma wa sifat, menyimpang dalam kaitiyah ibadah. Tapi khawarij hari ini mungkin khawarij kemudian juga asharis. kuaris juga Mu'tazilah dalam fikra asma dan sifat. Khawarij juga sufi. Khawarij juga Sufi. dan sekarang mungkin apa yakni lebih jauh kesesatannya ketimbang Khawarij di awal munculnya. Di awal munculnya. Nah, kita akan sebutkan singkat saja. Awsafuhum sifat-sifat mereka. Orang Khawarij memiliki sifat-sifat yang telah dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya, tentang sifat mereka dalam beberapa hadis. Kita akan sebutkan beberapa hadis yang saya pada hari ini hadir hadis ini. Di antara hadis yang menyebutkan tentang khawarij kita akan potong-potong saja di sini. Hadis yang pertama waktu mengatakan Sayati alaikum kaum yufsiru hadkum salatakum ma'a salatikum wa siyamahu ma'a siyamihim wa qira'atahu ma'a qira'atihim yaqra'una al-qur'ana la yujawizu hanajirahum yang rukuna minal Islam kama yang sahmu minal laki Ainama pak fakluhum fa inna fi fatlihim ajran indallah liman qatalahum yawmal qiyamah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perintah untuk membunuh orang khawarij. Jadi apabila ada Amirul Mukminin diperintahkan untuk membunuh orang khawarij Bahkan dikatakan kalau aku menemui orang kawari, laqataltuhum kotla adin. Artinya aku akan memerangi seperti memerangi kaum Nabi An. Bagaimana sifat-sifat mereka? Sifat-sifat mereka disebutkan ya, disebutkan dalam beberapa hadis. Sifat yang pertama ya, tentang sifat mereka bukan hadis yang tadi adalah at-ta'm wa takfir ay at-ta'm fi afdalin nas hada min sifati al-khawarij sifat orang khawarij adalah mencela dan yang mereka telah sebaik-baik umat sebaik-baik manusia kita akan sebutkan kenapa mereka dikata kaum yang pencela yaitu mereka yang pertama mencela kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dulu anak nafsu nafs, wa nafs. orang khawarij kita akan tabirkan dengan waki yang ada bahwa orang-orang khawarij itu menganggap dirinya orang paling takwa orang yang paling adil orang yang paling baik tidak tanggung-tanggung ketika munculnya yang pertama dicaci adalah Rasul. Mereka menganggap anakku abdul min Rasul. Mereka menganggap lebih abdul daripada Rasul. Mereka mengatakan Iqdil ya Muhammad fa inna kala ta'dil. Adil wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak ada adil. Mereka berbicara tentang Rasul dan berbicara tentang keadilan Rasul. Mereka syak ragu akan keadilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menganggap bahwasanya dia adalah a'lam min rasul wa atqam annas. Ini atqam min rasul. Dia menganggap lebih bertakwa ketimbang rasul. Dia menganggap lebih adil ketimbang rasul, lebih baik dan lebih tahu. Lebih tahu daripada Rasulullah Wasallam. Oleh sebab itu ketika Utsman jadi Amirul Mukminin, maka mereka juga menganggap bahwa mereka lebih mulia daripada Utsman. Mereka lebih mulia daripada Utsman. Ketika Ali jadi khalifah, mereka menganggap bahwasanya Utsman tidak adil. Ali tidak adil, tidak menegakkan hukum Allah taala. Demikianlah. Oleh sebab itu kita lihat ya, sifat-sifat dan memiliki ciri yang nanti akan sebutkan ciri yang lainnya bahwa kita dapatkan sekarang orang-orang yang memiliki fitrah khawarij mereka menganggap bahwa para ulama mereka itu apa? Atba'ul kuffar. Al ulama humul Al ulama hum atba'ul hukam. Al ulama hum atba'ul yahud. Kita akan dapatkan para pemuda al-mutahammisin, al juha para pemuda yang mutahammis, dan mereka sebodoh-bodoh manusia di muka bumi ini, mereka mengatakan bahwasanya para ulama pengikut Yahudi, penolong Yahudi. Para ulama adalah pengikut bukan. Kalamuhul masyhur an Syekh bin Baz, wa Syekh Albani, wa Syekh Utsaimin, ma'ruf bi kutubihi wa bi Kita akan dapatkan tentang khawarij zaman ini. Khawarij zaman ini dan tentunya khawarij zaman ini tidak seperti khawarij dulu. Khawarij dulu senang sholat, ibadah. Khawarij hari ini tidak mau sholat. Khawarij hari ini tidak mau sholat. Sungguh buruk, lebih buruk ketimbang khawarij zaman dulu. Ta'nu fi abdulin Wal'an tanu fi ulama. Dan sekarang adalah mereka membicarakan tentang adalah sul ulama, keadilan para ulama. Ini sifat yang yang pertama. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua dinyatakan dalam hadis annahum yaqtuluna ahlal Islam wa yaj'una ahlal awsan. Di mana Nabi mengatakan saya sayati alaikum qaum annahum yaqtuluna ahlal Islam wa ahlul ahlal Akan didapatkan satu kaum yang mereka membunuh ahli tauhid. Mereka membunuh ahlal Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Jadi ciri orang Khawarij, mereka membunuh manusia yang baik. Yaqtulu Utsman, Abdul Nas bada Utsman. Yaqtulu An, Abdul Nas bada Utsman. Mereka membunuh Utsman, mereka membunuh Ali dan membunuh banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan kita dapatkan bahwa orang yang memiliki fikrah khawarij Apakah kita dapatkan bahwasanya mereka membunuh orang-orang kafir, memerangi orang-orang kafir? Kita dapatkan ketika kejadian di Afghanistan, siapa yang membunuh Sejamir Rahman dan siapa yang membunuh tentara-tentara Soviet itu akan dikatakan yang membunuh tentara-tentara Soviet minum ahli sunnah wa baduna ahlal islam ahlal tauhid man indahum fikratul khawarij kita akan dapatkan secara waktu sejarah dari masa ke masa siapa yang membunuh Syekh Jamil Rahman yang berperang di sana ketika terjadinya peperangan antara Afghanistan kaum muslimin dengan orang-orang Sufian. Siapa ini? Dan kita akan dapatkan hari ini. Di mana terjadi pembunuhan? Di mana terjadi bom? Terjadi bom di negara-negara Islam. Kenapa tidak terjadi negara-negara kafir? Ini menunjukkan fikrah waris memang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal absyar dan berpikir, kita berpikir wa nutol ala hadis Rasulullah kita meneliti kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah fikrah wahid fikrah wahid kita akan mendapatkan kisah-kisah yang nyata kisah-kisah yang nyata kalau kita teliti, berapa orang kafir yang telah terbunuh dengan bom-bom yang ada hari ini? Dan berapa ribu kaum muslimin yang telah terbunuh dengan bom? bom. Nah, kita akan mengetahui tentang hakikat yang nyata. Karena kita wajib beriman bahwasanya kalam Rasul itu adalah benar. Janji Rasul adalah benar. Asalikul sadiqul itu, Rasul itu adalah benar perkataannya dan akan terjadi dengan nyata sifat-sifat kuat. Kemudian dikatakan su'ul fahmi ma'am syar'i. Kemudian di antara sifat orang kuarik itu mereka dikatakan su'ul fahmi. Kenapa? Bohala ilmi. Ciri orang-orang kuarik adalah orang-orang yang memiliki kedangkalan pemahaman. Mereka yang sangat rendah pemahamannya digambarkan di dalam ayat di dalam hadis-hadis Nabi yaitu yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizuna hanajirahum mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan isma'na hadis kalimat apa makna kalimat Ai annahum yaqra'una al-Qur'an wa yaqra'una ahadits Rasulillah lakin la yafhamun mereka membaca Al-Qur'an mereka tidak memahami maknanya ya, mereka memiliki suul fahmi pemahaman yang sangat buruk kita berikan contoh ketika mereka memahami Ali kafir Ali adalah kafir kenapa Ali kafir mereka menyebutkan tiga alasan dan saya sering menyebutkan tiga alasan ini kenapa Ali kafir Ali kafir karena Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana Ali tidak berhukum dengan hukum Allah? Mereka mengatakan, Ali bertakim dengan manusia, yaitu Amr bin As dan Abu Musa al Berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, Kamalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Idan Ali sahih. Yang kedua apa alasannya? Ali tidak menawan kawanan perang dalam perang sipil dan perang jangan. Berarti Ali juga tidak berhukum dengan hukum Allah. Pemalam bima anzalallah faulaika Yang ketiga, apa alasan kalian mengatakan Ali kan? Ya kalau Ali menanggalkan keimamahan dulu adalah Amirul Mukminin, berarti sekarang dia adalah Amirul Kafirin. Su'ul dan digambarkan suul pahminya buruk pemahaman sebelum kita menjelaskan poin ini ketika Rasul membagikan gunina mereka buruk persangka bahwasanya Rasul itu tidak adil padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tujuan dan ada hikmah di belakangnya kenapa memberikan kepada orang yang baru masuk Islam dan tidak memberikan kepada orang-orang muhajir dan ansar Orang muhajir dan ansor dikatakan, mana yang kamu ridhoi? Aku dibawa ataupun kamu membawa harta? Maka orang-orang muhajir dan ansor pun nangis. Kenapa? Mereka merido membawa Rasul daripada membawa harta dan gonima. Uji keimanan para sahabat radhiyallahu taala. Adapun diberikan orang-orang yang baru masuk Islam, tak qulubihim, mendekatkan hati mereka kepada Islam. Hikmah. Orang waris tidak memahami hikmah ini. Mereka tidak tahu tentang rahasia dan hikmah di dalamnya. Demikian juga mereka tidak tahu tentang bagaimana yang disebutkan berhukum dengan hukum Allah Taala. Sehingga diberikan gambaran oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala Bagaimana berhukum dengan hukum Allah? Apakah bertakim dengan orang yang adil bukan berhukum dengan hukum Allah Taala? Itu sama, berhukum dengan hukum Allah Taala. Sehingga digambarkan oleh Ibnu Abbas ketika munakosa kepada mereka, maukah aku berikan satu gambaran kepada kalian dan aku sampaikan hujah kepada kalian dengan Quran yang mengatakan iya. Kata Ibnu Abbas, apakah kalian tidak pernah membaca sebuah ayat yang mengatakan apabila terjadi perselisihan suami dengan istri, kemudian mau kembali lagi untuk apa menyelesaikan masalah memanggil orang yang adil dari pihak suami dan memanggil yang adil dari pihak istri. Apakah dia berhukum dengan hukum Allah atau berhukum dengan hukum manusia? Kata mereka kalau begitu berhukum dengan hukum Allah. Seperti kalau kita punya sengketa, punya sengketa dengan saudara kita, kita memanggil orang yang adil, datang kepada hakim yang adil, kemudian diputuskan hukumnya. Apakah kita berhukum dengan manusia ataupun berhukum dengan hukum Allah? Maka jawabannya tidak diragukan berhukum dengan hukum Allah karena kita diperintahkan untuk mendatangi orang adil menyelesaikan masalah. Maka kata Ibnu Abbas, demikian juga Ali ketika terjadi fitnah, maka dia bertahkim kepada orang yang adil. Abu Musal Ali dan Amr bin baru mereka paham. Sebelumnya tidak memahami. Disu'i pahmi karena buruknya pemahaman. Demikian juga para pemuda sekarang, para pemuda yang mereka dikatakan satu ahlak mereka tidak memahami tentang rahasia-rahasia ayat Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana memahami tentang hakikat dakwah kepada Allah Taala ini sifat orang kafir di mana mereka memiliki sukul buruknya apa pemahaman wa min awsafihim dan dikatakan tentang sifat-sifat mereka yaitu apa hudasau asnan mereka itu apa mudah Dikatakan mudaan bisa dikatakan secara hakiki, bisa dikatakan secara hakiki. Au bimakna kinayah atau ini adalah hakikat kinayah. Dikatakan secara hakiki, kita akan dapatkan bahwa orang yang melakukan hal ini mereka itu adalah para pemuda. Digambarkan para pemuda di mana mereka itu orang-orang satu toibah yang memiliki sifat al-ajalah yaitu orang yang terburu-buru menyikapi sesuatu. Mereka satu kaum yang mereka terburu-buru dalam menyikapi sesuatu. Seperti digambarkan orang yang muda, mereka tidak memiliki aksaan wal hilm fi muwajahati al yaitu satu kelompok yang tidak mampu memiliki kesabaran dalam menghadapi tentang fitnah dalam menghadapi tentang fitnah maka disebutkan mereka itu adalah apa sifat adalah al ajalah terburu-buru dan mereka tidak memprediksi antara maslahat dengan apa? Dengan mudarat. Maslahat dengan mudarat. Kita ketahui bahwa orang yang melakukan sifat anarkis dalam berdakwah dan dalam menegakkan syariat Allah taala itu biasanya timbul dari keputusasaan. Orang putus asa. Mereka putus asa. Tidak bisa begini, tidak menang, akhirnya melakukan sifat seperti itu. Mereka tidak melihat panjangnya perjalanan dakwah. Panjangnya perjalanan dakwah. Dan mereka tidak memarosa, tidak meneliti dengan perjalanan Rasul dalam berdakwah. Di dalam apa? Berdakwah. Kemudian di antara sifat mereka apa? Sufahul ahlam. Ay dohalatul ilmi. Duhalatul ilmi. Kemudian di antara sifat mereka apa? dikatakan sufahu ahlam. Ay annahum duhalatul ilmi, orang-orang yang sangat minim ilmunya. Orang-orang yang sangat minim ilmunya. Mereka tidak memahami tentang Quran. Mereka tidak memahami tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak memahami tentang akwal ulama. dohalatul ilm. dohalatul ilm. Sangat dangkal ilmunya. Sangat sempit ilmunya. Sangat sempit pemahamannya oleh sebab itu digambarkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tentang mereka. Ini disebutkan tentang sifat-sifat mereka. Oleh sebab itu karena kesulitan ilmu mereka bersikap dan bertindak serampangan. Di mereka bertindak gegabah dan serampangan dalam apa berjalan menghadapi tentang fitnah-fitnah yang ada. Berbeda buat iman rahimakumullah. Bagaimana perjalanan para ulama dari zaman ke zaman? Para ulama ahli sunnah dari zaman ke zaman. Maka mereka itu adalah bertindak. Mereka berjalan berdasarkan ilmu, berdasarkan kesabaran, berdasarkan penelitian, dan seterusnya. Berbeda dengan sifat orang-orang kuat. -orang Kemudian di antara yang disebutkan tentang sifat mereka adalah al-gulu. Mereka berlebihan dalam setiap aspek kehidupan, gulu. Sehingga dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan aku akan mendatangi satu kaum, satu kelompok yang tadi saya sebutkan yang mereka itu sholatnya yang apabila dengan kita kita akan merasa hina dengan sholat mereka dan mereka akan menghinakan sholat kita bacaan Quran kita ibadah kita kenapa? karena digambarkan kalau ditinjau dilihat dari segi dohirnya mereka itu jidatnya begitu lama mereka sujud. Kemudian tangan-tangannya saking lamanya sujud sampai kepala. Kemudian matanya sampai bengkak, belek, tak orang Jawa Barat. Kemudian apa? Mereka itu basah lidahnya karena saking banyaknya zikir. Tapi ini hanya bentuk doh. Walaupun diancam oleh Rasul mereka melesat dari agama bagikan melesat anak panah dari busurnya. Bahkan di suatu iman rahimahumullah, para ulama mengatakan isdar an fitnatil khawarij. Hati-hatilah kamu terhadap fitnah karena pada dikatakan hati-hati terhadap fitnah kawari Karena al kawari mulabis. Qad yulabisu ala asiri minan nas. Lianna fi zahir annahu min ahli islam Annahu awlan nas bil Islam Hati-hati dengan fitnah khawarij kata para ulama. Kenapa? Karena bisa menipu kepada banyak orang. Karena secara bohir bisa dilihat oleh kita bahwasanya dia adalah orang yang paling cemburu kepada Islam. Orang yang paling menolong Islam, orang yang paling membela Islam, tapi dalam hakikatnya mereka adalah orang yang melesat dari agama seperti melesatnya anak panah dari musuh. Kita lihat kepada dua ucapan ulama besar para imam kita yaitu para sahabat kita. Ucapan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Aku faruhum min minal kufri farhu amunafiqun hum wala al munafiqu la yadhkuruna illa qalila fahum yadhkuruna Allah bukratan wa asila." Ali ditanya, apakah orang Khawarij kafir? Kata Ali, mereka dari kekafiran lari. Apakah mereka orang munafik? Orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mereka mengingat Allah pagi dan petang. Tapi mereka adalah suul fitnah. Sebaik apa seburuk-buruknya fitnah. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala. Oleh sebab itu kita akan banyak orang tertipu dengan suat bentuk dan sifat yang mereka tampangkan secara zahir itu pembela Islam dan yang akan menegakkan Islam tapi dalam hakikatnya tidak kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala dia berkata tentang sifat khawarij bagaimana anda dengan khawarij qala qaumun ya'tun ila nusus nuzila alal kufar fayunaziluha alal ahlal iman. Kata Abdullah bin Umar, hati-hati dengan fitnah khawarij. Apa fitnah khawarij? Yaitu satu kaum yang mereka mengambil nas-nas yang semestinya diturunkan, dialamatkan kepada orang kafir, mereka mengalamatkannya kepada orang-orang yang beriman. Dengan apa? Ligirotihim karena girohnya mereka katakfiri ashabil kabair seperti mereka mengkafirkan sahibul kabair katakfirul hukam min tafsir seperti mereka mengkafirkan hakim dengan tanpa tafsir tahamlis silahi alal hakim abdali seperti mereka mengangkat senjata kepada hakim yang dianggap dolim secara lohir bahwasanya mereka adalah orang yang paling giro kepada Islam tapi sesungguhnya mereka adalah menyalahi syariat dalam toriko bil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kemudian para ulama mengatakan penyakit fitnah khawarij satakunu ila yaumil qiyamah dan fitnah khawarij itu akan ada sampai terjadinya hari kiamat. Bahkan para ulama mengatakan sebagiannya orang yang paling berhak menjadi pengikut Dajjal umul khawarij. Orang yang paling berhak untuk menjadi pengikut Dajjal adalah orang khawarij. Ini fitnah khawarij. Fitnah khawarij. Dan tentunya fitnah khawarij ini ya, fitnah yang dengan sebabnya lemahnya negara-negara Islam. Ini fitnah khawarij. Al-kalam tawil kalam pembicaraannya itu panjang kalau kita tafsir satu persatu dengan dalil-dalil yang tafsir Ya, demikianlah khawarij. Ciri-ciri khawarij dan sifat-sifat khawarij. Kemudian, ya, juga termasuk sifat khawarij di mana mereka itu ya, kalau digambarkan mereka menjadikan ya apa tikus harimau dan harimau menjadi tikus apa artinya mereka arruju ila supa'il ahlal fil fatwa di mana orang-orang khawarij ini kembali dalam fatwa kepada orang-orang bodoh yang bukan orang berilmu. Jadi mereka menganggap para ulama orang yang hina ataupun orang yang tidak paham terhadap masalah jihad, masalah agama, tidak tahu tentang fikih luwaki. Tapi mereka mengangkat orang-orang yang bodoh dianggap sebagai orang ahli. Nah ini kalau digambarkan oleh para ulama, itu ya, gambaran. Tikus dianggap harimau, harimau dianggap tikus. Ini sifat-sifat orang waris, sifat orang-orang waris, dan sifat-sifat itu disebutkan dalam nas ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali sampai di sini dan tidak ada pertanyaan. Pertanyaan yang besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.